بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ويذكر قصة الشيخ أحمد بن حجر فيما ين فيما ينقل عنه حين عبر ومعه تلامذته على الشيخ المجذوب الفرغاني وهو جالس على مزبلة فخطر بخاطر الشيخ بن حجر قول بعضهم ما اتخذ الله من ولي جاهل فكشفه الفرغاني فقال له اتخذني على رغم أنفك فحصل بعد ذلك على الشيخ بن حجر فيما أظن بعض نسيان لما يعلم فشكى ذلك إلى العلماء فلم يدل أحد منهم على شيء حتى أتى إلى بعضهم فأخبره بالقصة فقال له اعتذر إلى الشيخ الفرغاني ويحصل لك الشفاء فاعتذر إليه فرضي عنه وأمر بذبح ديك معروف فقال له عاد علمك إلا في عاد علمك إلا في حوصل ديك أو كما قال wa astaghfirullah in kuntu sahautu fi syai'in haitsu qasdi hifdzul mudzakarah wallahu ghafurur rahim. Ceritakan Syekh Ibn Hajar. Beliau dikatakan di sini pernah melewati bersama murid-muridnya ketemu dengan Syekh Al-Majdub Al-Farghani. Seorang yang sudah dikenal wali Allah. Cuma memang majdub Si wali ini duduk di atas sampah. Maka dalam hatinya Ibn Hajar, Ibn Hajar alama. Dalam hatinya Ibn Hajar, iya dikatakan matakhadallahu min yang jahil. Allah itu tidak mengangkat wali yang bodoh. Pasti orang yang alim. Enggak ada wali goblok itu enggak ada. Pak Ali itu pasti pintar. Ibn Hajar saat itu berpikir ilmu zahir. Maka langsung dikasih sama Syekh Farghani si Majdub ini. Ibn Hajar dikasih mengatakan ittakhadhani ala raghbi anfik. Udah aku diangkat sama Tuhan kata dia. Ala orang alfik itu kalimat untuk pengecekan itu, ya. Hmm? Kata dia, "Kau ini tidak beres kau ini. Anaknya ah, sudah diangkat jadi wali." Gitu. Kaget Ibn Hajar. Setelah itu Ibn Hajar karena sul adab padahal dalam hati nih. Ya. Masih kerentak dalam hati ini sul adab sama aulia itu bahaya ya. Ibn Hajar yang alim gitu lupa masalah-masalahnya. Jadi bingung gitu. Muridnya juga bingung kok ini Syekh ini. Nih, karena seolah ada padahal dalam hati loh ini. Lupa. Akhirnya dia ngadu kepada guru-gurunya bin Hajar ini. Akhirnya guru-gurunya mintakan inti minta maaf sama Syekh Farghani. Itu dalam hati inti, karena merecehkan dia dalam hati deh, ya. Kurang menghargai kepada dia. Datang kepada Ibn Hajar. Eh, eh, datang kepada Syekh Farghani. Dia mengadu gitu. Kata Syekh Farghani, "Ada ilmak illa fi hasalat ilmu Ilmumu masih ada di dodo mentoknya apa? Ayam. Itu ada ayam itu, itu. Ada di situ ilmunya kamu kata dia. Inti potong Pangan dodo mendoe. Allah kembali alimin dengan dia. <laughs> Akhirnya dia potong ayamnya dimakan dodo mendoe, alim lagi. <laughs> Karena itu jangan kita mengukur bahwa ilmu itu adalah hanya seperti yang kita miliki yang enggak seperti kita miliki berarti orang itu bodoh. Kadang-kadang ilmunya lain Allah kasih. Eh, sama dengan ceritanya Nabi Musa dengan Khidir alaihi wasallam. Ya. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Musa tidak diberikan kepada Khidir. Khidir kasih ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Nabi Musa. Karena itu nggak bisa kita ukur dengan ilmu ini anak lebih pantas untuk jadi alim, eh, wali. Kenapa? Anak ngerti hadis. Anak ngerti tafsir, anak ngerti itu, anak ngerti ini. Nah, Kadang-kadang orang dikasih ilmu yang lain bentuknya. Yang jelas nggak ada wali bodoh itu nggak ada. nggak ada. Cuma ilmunya yang mungkin yang tidak sama. ah ilmunya yang tidak yang tidak sama. Sama dengan Nabi Musa dengan Khidir alaihi mas salam. Nabi Musa sendiri nabi. Dikasih ilmu yang tidak diberikan kepada Khidir yang bukan nabi. Menurut jumhur ulama bukan nabi. Bukan nabi, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ini adalah satu satu bukti bahwa ilmu itu bukan yang harus di, tertera ada di kitab. Yang di luar kitab itu ada ilmu yang lebih besar lagi. Nah. وكذلك يذكر قصة الشيخ عمر بن الفارد وفتوحه على يد شيخ رآه يتوضأ منكسا فنبهه على ذلك فكاشفه الشيخ بفتوحهم <clears throat> والقصة مشهورة سمعت من سيدي رضي الله عنه وقال سيدنا رضي الله عنه قال بعضهم العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل فيا بخت فيا بخت من تغافل في زماننا ويا سعداه وقرئ على وقرئ هذا الأثر عند سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه وهو يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من تحامق فقال سيدنا أحمد بن زين الحبشي يعني تغافل وتبيله ليس هو الحمق المعروف وعادة الإنسان إذا سلم من المخالطة يستفيد حسن الظن حتى بالأشرار لأن الزمان زمان تغافل وتغافر ومحالة آه. Al-afiyah asyratu azza. Al-afiyah, keselamatan itu ada 10 bagian. kulluha fit taghaful, tapi semua 10 bagian itu di taghaful apa taghaful itu bahasa sekarang. Apa? Cuek gitu mungkin ya. Jadi cuek apa bahasa apa bahasa Hah? Polos tak ngereken lah. Tak peduli. Tak ngereken, taghaful. Disalahi sama orang, tak iling sudah. Dia berbuat sesuatu kebaikan, dia enggak menganggap kebaikan. Enggak, enggak, enggak saya berbuat gitu. Taghaful gitu. Hah? Ah, beruntung sekali ini semua keselamatan ada di taghaful. Dan beruntung sekali kalau ada di zaman sekarang model begitu. Inti cuek aja lah inti, enggak usah inti pikirkan inti itu biasa aja lah. ada orang yang nyaci kamu, Mungkin waktu itu lagi kalau kalau mas khalo khalo. Biar biar biar biar biar gitu. Itu takaful itu. Hah? Malah ada satu athar dikatakan di sini ya 'ala nasi zamanul layan jufi ilaman illa tahamak. Akan datang satu zaman nggak selamat di zaman itu kecuali yang masa bodoh kata orang sekarang ya. Eh, masa bodoh. Hah? Ya, bukan masa bodoh jadi bodoh beneran maksudnya di sini. Ya masa bodoh sini maksudnya taghaful. Nah, jadi enggak usah terlalu diambil pikir. Ya. Jadi biar biar lah berlalu begitu. Yang penting jangan sampai kamu punya hati yang jelek begitu. Kebanyakan sini manusia itu jika dia tadi itu kurang berkumpul dengan manusia cuek gitu. Hatinya banyak husnudzon walaupun kepada orang jelek. Hah? Yang membuat manusia itu bisa suudzon itu karena banyak bergaul dengan manusia itu memang. Karena itu wis sudah masa bodoh penting kayak hidup sendiri aja lah. Ada di zaman seperti begini ini biar nggak dapat masukan macam-macam. Akhirnya harta ke masjid itu suudzon sama orang itu. Tapi kalau ente hidup sendiri, hatta kelihatan orang jelek, ente masih husnudzon nantinya. Dan seperti zaman sekarang ini penting sekali untuk mempunyai hati yang demikian itu. Eh, karena sudah siapapun orang yang kamu akrabi sekarang ini kadang-kadang mengajarkan kamu untuk mempunyai hati yang jelek. Nah, suudon kadang-kadang menfonis orang itu nggak bisa dipercaya sama sekali. Nah, ini adalah uh, repot untuk ngobatinya nantinya. Hmm, jadi takaful. Karena itu dikatakan aktaru ahli jannah al-bulhu. Kebanyakan orang yang masuk surga itu nanti bukan intelektual. Intelektual itu mungkin banyak masuk neraka nanti. Ya pakar yang banyak berkomentar itu mungkin banyak masuk neraka itu, gampang memvonis itu. Justru al-bulhu, al-bulhu ini orang yang itu takaful orang yang apa? Yang masa bodoh itu. Yang penting dirinya berbuat baik sama orang, dia nggak merasa orang itu berbuat jelek sama dia, kemudian dirinya tadi itu bersih hati, semua orang itu dianggap baik di hadapan dia. Ini yang banyak masuk surga. Hah? yang banyak berkomentator ini mungkin banyak masuk neraka nanti. ini iya, karena bisa zaman itu ya. Hmm. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu had minan nas yunawwir waqtu wa had yubawwir waqtu. Na'udzu billahi minal bawar. Asallahu yubarik lana fi sighar hatta yunawwiru awqatahum. Jiddu wajtahidu fi hadzal bab. A'ni al muawana 'ala ad-da'wah. Fa inna kulla mushammirin fi hadzal bab muqassir. لأنه با يكافي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سبب هدايته ولا يبلغ مكافاته إلا من شمر جهدا وعرف أنه ما قام حتى بعشور عشر حقه عليه الصلاة والسلام أو كما قال Ada orang yang dia tadi itu menjadikan waktunya bercahaya, terang benderang dibuat amal soleh ngajak orang untuk berbuat baik ada lagi yang waktunya dibuat berantakan hancur porak-poranda dibuat lupa kepada Allah begitu karena itu anak-anak kamu ah, jadikan waktunya itu gemilang sehingga menjadi sukses atur ibadahnya duduk bersama nasihati sholat berjamaah baca Quran bersama sehingga benar-benar bercahaya itu waktu tumbah Hah? jangan kamu biarkan begitu saja mereka dalam keadaan bergelimang dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah bahaya kemudian dinasihatkan yang serius dan semangat begitu loh untuk masalah menggunakan waktu ini untuk benar-benar dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Dan salinglah kamu saling membantu dalam dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Karena memang yang giat pun dalam yang serius pun itu sebenarnya masih kurang. Permasalahannya begini, dalam dakwah ilallah subhanahu wa taala ini adalah kita ini mau membalas nabi kita Muhammad. Karena beliau adalah sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan bisa membalas kecuali yang serius dan betul-betul bersemangat. Itu pun belum sepersepuluh atau kurang daripada satu persen daripada jasa Rasulullah kepada kita. Intinya kalau sudah mau bersatu berdakwah itu belum bisa membalas jasa Nabi. Coba siapa yang bisa ngajarkan kepada kita dengan segini lengkap ajaran agama ini. Minta maaf, kencing di WC diajari sama Rasulullah. Anda yakin orang tua Anda, guru Anda tidak ngajari itu semua. Makan diajari, sampai mendatangi istri diajari, semuanya diajari oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sababul hidayah bahkan iman kita menjadi orang mukmin karena Rasulullah SAW mau balas apa kira-kira sama Nabi. Kemudian kita leh-lehan gitu kata orang Jawa ya. Beliau sudah banting tulang berdarah-darah untuk membawa ajaran ini untuk kamu sampai kepada kamu, kamu campakkan begitu saja, kamu lupakan eh ternyata waktunya hanya untuk karambol, hanya untuk biliat, hanya untuk domino, hanya untuk remi. Lah kenapa enggak inti membantu untuk berdakwah ilallah? Kenapa enggak kamu seriusi ini Nabi Muhammad enggak pernah istirahat untuk kamu semuanya, berdarah-darah. Capek Berapa banyak itu anak-anak sahabat menjadi yatim karena untuk membawa ajaran ini. Eh sampai kepada inti hanya sekedar untuk main-main, hanya untuk majelis, hanya untuk sekedar lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti giat itu pun masih mugosir. Kamu serius itu pun masih enggak bisa untuk membalas beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan Abu Haddad, "Innaka la tadzi nabiyyaka ya fata wa rajitahu al aini sa'iri." Kamu tidak akan bisa membalas nabi kamu Walaupun kamu datang dari negeri yang jauh, berjalan bukan dengan kaki untuk menghadap Rasulullah, dengan mata kamu. Untuk menghadap Rasulullah nggak akan bisa membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa a'lam.